Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min sayyati amalina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين Alhamdulillah Kita bersyukur kepada Allah SWT Yang telah memberikan Begitu banyak kenikmatan kepada kita semua Sehingga pada sore hari ini Kembali kita dipertemukan oleh Allah SWT Di dalam sebuah majelis yang kita berharap Semoga Allah SWT memberikan keberkahan Di dalam majlis kita ini Salawat dan salam Semoga senantiasa Allah SWT limpahkan Kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Keluarga beliau Para sahabat beliau Dan orang-orang yang mengikuti mereka Sampai akhir zaman Hadirin jamaah umroh yang dimuliakan oleh Allah Swt Materi yang akan kita sampaikan pada sore hari ini adalah tentang biografi singkat para imam madhab yang empat Biografi singkat para imam madhab yang empat tidak asing di telinga kita Nama para ulama Yaitu Abu Hanifah Imam Malik Imam Syafi'i Dan juga Imam Ahmad Nama-nama mereka Tercantum Di dalam kitab-kitab Dan disebutkan oleh para da'i Para penceramah di dalam ceramah-ceramah mereka. Mereka lah imam yang empat yang telah tersebar dan telah harum nama-nama mereka dan tidak asing lagi di telinga kaum muslimin yaitu Imam Abu Hanifah rahimahullah Imam Malik bin Anas rahimahullah Imam Syafi'i Muhammad bin Idris rahimahullah dan juga Imam Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani rahimahullah. Sore hari ini kita ingin sedikit mengenal tentang para ulama kita ini. Kita mulai dari imam yang pertama yaitu Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah. Beliau bernama An-Nu'man Ibn Thabit Dilahirkan di Kufah Pada tahun 80 Hijriah Dan Kufah Ini adalah daerah yang ada di Irak Beliau dilahirkan di sana Tumbuh dan berkembang di Kufah Dan terkenal dengan kemampuan fikih beliau Sampai Sebagian gubernur yang ada di Irak Ingin menjadikan beliau sebagai seorang Qadhi Seorang hakim Akan tetapi beliau Enggan Dan tidak mau untuk dijadikan sebagai seorang hakim Dan beliau Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah bekerja sebagai seorang pedagang Dan beliau rahimahullah Telah menghabiskan kehidupan beliau Sebagai seorang muallim Seorang guru Dan juga pembimbing Di daerah Kufah dan juga Baghdad Allah SWT telah Memberikan kepada beliau Rezeki murid-murid yang saleh dan juga murid-murid yang bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu dari beliau. Di antaranya adalah Abu Yusuf dan Muhammad Ibn al-Hasan Ashaybani, Demikian pula Zufar Ibn al Dan juga yang lain Ini adalah di antara Murid-murid beliau Rahimahullah dan beliau yaitu al-Imam al-Imam Abu Hanifah rahimahullah dikenal sebagai orang yang sangat kuat hujahnya yaitu hujah akalnya kalau beliau memiliki sebuah pendapat maka beliau dasari pendapat ini dengan akal yang sangat kuat sehingga susah sekali untuk dikalahkan sampai seorang ulama sekaliber Al-Imam Malik bin Anas rahimahullah beliau mengatakan raaitu rajulan law kallamtahu fi hadhihi sariyah ay yaj'alaha dhahaban laqama bihujjatihi Imam Malik mengatakan aku telah melihat seorang laki-laki yaitu Abu Hanifah seandainya engkau meminta kepadanya untuk mencarikan hujjah alasan bahwasanya tiang ini adalah sebuah emas niscaya dia akan bisa mendatangkan alasannya sampai Imam Malik mengatakan aku melihat seorang laki-laki yaitu Abu Hanifah yang seandainya kamu minta dia untuk mencarikan alasan secara akal bahwasanya tiang ini adalah dari emas niscaya dia akan mendatangkan alasan yang kuat yang menyatakan bahwasanya tiang ini adalah dari emas maksudnya adalah ini menunjukkan tentang kuatnya hujah beliau yaitu kuatnya hujah dari Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah Bahkan Imam Syafi'i sendiri Beliau mengatakan An-nasu Ayalun fil fik Ala Abi Hanifah Manusia kata beliau Ini mereka Sangat membutuhkan Abu Hanifah Di dalam masalah fikih Ini adalah ucapan Imam Syafi'i Dan tadi adalah ucapan Imam Malik yang mereka berdua memuji fikih dan ilmu yang dimiliki oleh Abu Hanifah. Dan beliau yaitu Imam Abu Hanifah memiliki cara khusus ketika beliau mengajarkan ilmu kepada murid-muridnya. Pertama beliau mengumpulkan murid beliau. Setelah itu beliau melemparkan sebuah masalah, sebuah permasalahan kemudian menyuruh murid-murid beliau untuk kembali ke rumah masing-masing memikirkan masalah tersebut kemudian pada pertemuan berikutnya mereka berkumpul kembali masing-masing menampakkan alasannya menunjukkan dalilnya kemudian Al-Imam Abu Hanifah membenarkan membela membantah Kemudian setelah itu baru beliau menyebutkan pendapat beliau di dalam masalah tersebut Dan ditulis oleh murid-murid beliau Ini adalah cara yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah Di dalam mengajari murid-muridnya Yaitu dengan cara berdiskusi di antara mereka Dan beliau rahimahullah dikenal sebagai Sekali lagi Banyak memiliki alasan dengan ra'yunya yaitu dengan dalil akalnya yang demikian itu disebutkan oleh para ulama bahwasanya hadis-hadis yang sampai kepada beliau ini sedikit hadis-hadis Rasulullah SAW yang sampai kepada beliau sedikit sehingga tidak heran apabila, apabila beliau banyak menggunakan alasan-alasan akal di dalam mengemukakan permasalahan. Ini adalah biografi, biografi singkat dari Al-Imam Abu Hanifah dan beliau meninggal pada tahun 150 Hijriah di Kufah dan dikuburkan di sana. Jadi umur beliau adalah 70 tahun. Kemudian yang kedua atau imam yang kedua adalah Imam Malik bin Anas Malik bin Anas Al-Asbahi dilahirkan di kota Madinah ini pada tahun 93 Hijriah. Jadi 13 tahun setelah dilahirkannya Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah. Beliau hidup dan berkembang di kota Madinah ini di tengah lingkungan orang-orang yang mencintai ilmu dan beliau sendiri juga mencintai ilmu agama ini dan beliau sudah menghafal Al-Quran sejak kecil baru setelah itu beliau menghafal hadis-hadis Rasulullah SAW guru beliau cukup banyak di antaranya adalah Imam Nafi' budak dari Abdullah bin Umar kemudian Az-Zuhri kemudian Ja'far As-Sadiq, Rabi'atul Rai dan juga yang lain. Demikian pula murid-murid beliau yang mengambil ilmu dari beliau yaitu Imam Malik bin Anas juga banyak di antaranya adalah Abdurrahman Ibnu Mahdi dan juga Al-Qa'nabi dan juga di antaranya adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini adalah termasuk murid dari Imam Malik bin Anas Imam Syafi'i ini termasuk murid dari Imam Malik bin Anas Dan di antara murid-murid beliau Banyak di antaranya yang berasal dari negara-negara Maghrib Dan juga Andalus Dan mereka sangat bersungguh-sungguh menulis ilmu dari Imam Malik bin Anas sehingga tidak heran apabila madhab Imam Malik bin Anas ini banyak beredar dan tersebar di daerah Maghrib, daerah Jazair, Tunis, Maghrib, dan juga negara-negara sekitarnya. Cara beliau mengajarkan ilmu lain dengan cara Imam Abu Hanifah. Karena beliau yaitu Imam Malik bin Anas Beliau lebih suka untuk berbicara menyampaikan ilmunya tanpa dipotong oleh yang lain ini adalah cara yang dilakukan oleh Imam Malik bin Anas di dalam menyampaikan ilmunya beliau berbicara sampai beliau selesai dan tidak suka apabila, apabila dipotong ucapannya oleh orang lain jadi masing-masing ulama ini mereka memiliki cara yang berbeda di dalam menyampaikan ilmunya dan semuanya di atas kebaikan. Semuanya di atas kebaikan. Beliau memiliki sebuah kitab yang berisi tentang hadis-hadis Rasulullah SAW yang dinamakan dengan Al-Muwatta. Al-Muwatta ini adalah kitab beliau yang berisi tentang hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan beliau menulis kitab ini atas permintaan Al-Mansur Al-Abbasi yang beliau ingin <clears throat> ada di sana sebuah kitab yang bisa dijadikan pegangan untuk semua orang di dalam masalah fikih. Jadi Mansur Al-Abbasi ini minta kepada Imam Malik bin Anas untuk menulis sebuah kitab yang nanti akan dijadikan pegangan bagi semua manusia. Kalau mereka punya permasalahan Dikembalikan di dalam kitab ini Namun Imam Malik Enggan untuk menjadikan kitab ini sebagai Pegangan bagi semua manusia Karena apa? Beliau mengabarkan kepada Al-Mansur ini bahwasanya yang namanya ilmu yaitu hadis-hadis Rasulullah SAW ini telah berpencar di daerah-daerah. Artinya apa? Artinya hadis-hadis ini tidak semuanya terkumpul di dalam Imam Malik bin Anas. Tapi hadis-hadis tersebut, ilmu-ilmu tersebut telah berpencar di daerah-daerah. Dan apa yang beliau tuliskan di dalam kitab Al-Muwatta ini adalah yang dimudahkan oleh beliau, yang dimudahkan oleh Allah SWT untuk beliau kumpulkan di dalam kitab ini. Dan apa yang sampai kepada beliau saja dan beliau mengakui bahwasanya di sana masih banyak hadis-hadis Rasulullah SAW yang tidak pernah beliau dengar dan juga tidak sampai kepada beliau. Oleh karena itu Imam Malik bin Anas enggan dan tidak mau untuk menjadikan kitab ini yaitu Al-Muwatta sebagai kitab yang bisa dijadikan pegangan oleh seluruh manusia di dalam masalah hadis-hadis yang berkaitan dengan fikih. Padahal Imam Syafi'i sendiri telah memuji kitab ini Imam Syafi'i mengatakan Ma zahara alal ardi Kitabun Asah ba'da kitabillah Asah min kitabi malik Kata Imam Syafi'i rahimahullah Tidak muncul di atas permukaan bumi ini Sebuah kitab yang lebih sahih Setelah Al-Quran Kecuali kitabnya Imam Malik Imam Syafi'i mengatakan tidak muncul di atas permukaan bumi ini sebuah kitab yang yang sahih, yang lebih sahih setelah Al-Qur'an kecuali kitab Imam Malik yaitu kitab Al-Muwatta. Dan ini karena saat itu kitab sahih Al-Bukhari belum muncul. Imam Syafi'i mengatakan demikian bahwasanya kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'an adalah kitab Al-Muwatta karena memang saat itu kitab Sahih Al-Bukhari belum muncul. Al-Imam Al-Bukhari datang setelah Imam Ahmad. Jadi Imam Bukhari adalah murid dari Imam Ahmad dan Imam Ahmad adalah murid dari Imam Syafi'i. Al-Imam Al-Bukhari sendiri atau Imam Syafi'i sendiri beliau telah menghafal kitab Al-Muwatta ini dan membacakannya di hadapan Imam Malik. Jadi Imam Syafi'i beliau adalah murid dari Imam Malik bin Anas dan beliau sejak kecil telah menghafal kitab Al-Muwatta ini dan membacakannya di hadapan Imam Malik rahimahullah. Dan mazhab Imam Malik telah tersebar sekali lagi terutama di negara-negara Maghrib Jazair, Tunis dan sekitarnya Kemudian di Imarat Di Bahrain Dan di Urdun dan juga di tempat-tempat yang lain Ini adalah Biografi singkat Tentang Imam Malik bin Anas rahimahullah Kemudian yang ketiga Adalah Imam Syafi'i Sebelumnya Imam Malik bin Anas Meninggal di kota Madinah ini Pada tahun 179 Beliau lahir pada tahun 93 Hijriah dan meninggal di kota Madinah ini pada tahun 179 dan dimakamkan di pemakaman Baqi. Dimakamkan di pemakaman Baqi. Kemudian yang ketiga adalah biografi dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Sebelum saya lanjutkan mungkin agak ke depan agak merapat. Agak ke depan Pak Al-Imam ash shafii Beliau bernama Muhammad Ibn Idris ash shafii Al-Muttalibi Al-Muttalibi ash shafii Al-Muttalib Ini adalah nama dari saudara laki-laki Hashim dan Hashim ini adalah bapak dari Abdul Muttalib siapa Abdul Muttalib kakeknya Rasulullah SAW Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib Muhammad bin Abdullah ibnu Abdul Muttalib Abdul Muttalib ini adalah kakeknya Rasulullah SAW dan Abdul Muttalib ini memiliki saudara laki-laki bernama Hashim. Imam Syafi'i ini adalah keturunan dari Hashim. Jadi kalau diurutkan atau dibandingkan dengan nasab Rasulullah SAW, maka Imam Syafi'i adalah anak dari paman Rasulullah SAW, keturunan dari paman Rasulullah SAW. Jadi beliau termasuk ahlul bait. Di antara empat imam madhab ini yang termasuk ahlul bait adalah Imam Syafi'i rahimahullah. Kapan beliau dilahirkan? Beliau dilahirkan pada tahun 150 Hijriah. Di tahun ketika Imam Abu Hanifah meninggal. Tadi kita katakan Imam Abu Hanifah lahir pada tahun 80, meninggal tahun 150. Imam Syafi'i lahir pada tahun 150 Artinya di tahun saat Imam Abu Hanifah meninggal dunia Ada riwayat bahasanya beliau lahir di Gaza Di Gaza yang ada di Palestina Kemudian beliau hidup dan berkembang di kota Mekah Dalam keadaan yatim Diasuh oleh ibunya sendiri Di antara guru-guru beliau adalah Imam Malik bin Anas yang tadi kita sebutkan biografinya. Kemudian di antara guru beliau adalah Abdul Aziz Ibnul Majishun dan juga yang lain. Dan telah mengambil ilmu dari Imam Syafi'i rahimahullah ulama-ulama besar yang tidak sedikit di antaranya adalah Ahmad bin Hanbal Al-Imam Ahmad bin Hanbal Beliau telah berguru kepada Imam Syafi'i Demikian pula Al-Humaidi dan Al-Qasim Ibn Salam Dan juga ulama-ulama besar yang lain Dan beliau Imam Syafi'i rahimahullah Telah mengadakan perjalanan dalam menuntut ilmu Di beberapa kota besar Di antaranya ke kota Madinah ini dan umur beliau saat itu kurang lebih 20 tahun Beliau datang ke kota Madinah ini Dan tinggal beberapa waktu di sini Mengambil ilmu dari Imam Malik bin Anas Dan menghafal kitab beliau yaitu Al-Muwatta Dan membacanya di hadapan beliau Kemudian beliau mengadakan perjalanan ilmiah kembali ke kota Baghdad dan menimba ilmu dari ulama-ulama yang ada di sana di antaranya adalah Muhammad Ibnul Hasan Murid dari Imam Abu Hanifah Jadi Imam Syafi'i Pernah menimba ilmu dari Imam Malik bin Anas Dan juga pernah menimba, menimba ilmu Dari Al-Imam Muhammad Ibnul Hasan Murid dari Imam Abu Hanifah Rahimahullah Dan beliau Imam Syafi'i Telah mengarang Karangan-karangan di antaranya adalah karangan dalam masalah usul fikih dan juga cabang-cabangnya. Dan para ulama telah memuji beliau rahimahullah. Di antaranya adalah ucapan Abu Ubaid rahimahullah beliau mengatakan, "Ma raaitu ahadan aqala minas syafii Aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih berakal daripada Imam Syafi'i. Artinya menunjukkan bahwasanya Al-Imam Syafi'i ini memiliki akal yang sangat matang dan sangat cerdas. Di antaranya adalah ucapan Imam Ahmad bin Hanbal. Suatu saat beliau ketika di Mekah bertemu dengan Al-Imam Ishaq Ibnu Rahuyah. Dan Ishaq Ibnu Rahuyah ini adalah teman dari Imam Ahmad bin Hanbal dan dia juga termasuk ahli hadis dan ulama besar. Imam Ahmad pernah mengatakan kepada Ishaq, "Ta'al hatta uriyaka rajulan lam tara aynaka mithlahu." Imam Ahmad mengatakan kepada Imam Ishaq, "Kesinilah kamu, aku perlihatkan kepada kamu seorang laki-laki yang kedua matamu belum pernah melihat orang yang semisal dengan dia." Kemudian Imam Ishaq mengatakan fa'aqamani ala Syafi'i. Maka Imam Ahmad bin Hambal membawaku memperlihatkan kepadaku kepada Imam Syafi'i rahimahullah. Ini adalah ucapan dan pujian Imam Ahmad bin Hambal terhadap Imam Syafi'i. Kemudian beliau yaitu Imam Syafi'i rahimahullah di akhir hayatnya beliau menetap di kota Mesir dan meninggal di sana pada tahun 204 Hijriah. Meninggal di sana pada tahun 204 Hijriah. Jadi umur beliau kurang lebih 54 tahun. Karena beliau lahir pada tahun 150 Hijriah dan meninggal pada, pada tahun 204 Hijriah. Dan madhab beliau tersebar juga di seluruh dunia di antaranya adalah di Mesir Karena memang beliau Di akhir hayatnya tinggal di sana Kemudian di Syam Kemudian di Irak Kemudian di Yaman Dan di Asia Tenggara Seperti di Indonesia Malaysia dan juga negara-negara sekitar Karena Yang membawa Islam Ke negara-negara kita Negara kita dan juga sekitarnya Adalah orang-orang Islam dari Yaman Yang mereka rata-rata adalah mengikuti madhab Imam Syafi'i Dan juga banyak di antara santri yang ada di daerah kita di Indonesia dan juga sekitarnya Yang mereka sejak zaman dulu Melakukan perjalanan ilmiah menuntut ilmu Ke negara-negara seperti Mesir, Yaman, dan juga Mekah Al-Mukarramah Dan mereka banyak mempelajari dan menuntut ilmu dari kitab-kitab madhab Imam Syafi'i rahimahullah. Oleh karena itu tidak heran apabila negara kita dan juga negara-negara tetangga tersebar di sana madhab Imam Syafi'i ini. Jadi Imam Syafi'i atau madhab Imam Syafi'i termasuk yang memiliki pengikut yang paling besar. Kemudian yang terakhir yaitu madhab Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah Al-Imam Ahmad bin Hanbal atau Ahmad bin Muhammad ibn Hanbal Asy-Syaibani Beliau dilahirkan pada tahun 164 Hijriah Yaitu 14 tahun setelah dilahirkannya Imam Syafi'i Dan beliau dilahirkan di Baghdad Di daerah Irak sana Dan hidup dan berkembang sebagai anak yatim Karena bapak beliau sudah meninggal semenjak beliau masih kecil dan beliau mulai menuntut ilmu hadis sejak beliau berumur 15 tahun. Di antara guru-guru beliau adalah Imam Syafi'i sendiri. Ketika beliau berada di Mekah, maka beliau banyak belajar dari Imam Syafi'i. Dan di antara guru yang paling beliau cintai dan sangat menakjubkan beliau adalah Imam Syafi'i di antara guru Imam Ahmad bin Hambal yang sangat beliau cintai dan sangat menakjubkan beliau adalah Imam Syafi'i rahimahullah. Sehingga sepeninggal Imam Syafi'i Imam Ahmad ini selama bertahun-tahun selama 30 tahun lamanya setiap kali beliau mau tidur senantiasa beliau mendoakan untuk Imam Syafi'i dan memohonkan ampun untuk Imam Syafi'i rahimahullah. Ini adalah yang dilakukan oleh Imam Ahmad bin Hanbal terhadap guru tercinta beliau yaitu Imam Syafi'i rahimahullah. Di antara guru beliau yaitu gurunya Imam Ahmad bin Hanbal adalah Yahya Al-Qattan dan juga Abdul Razak As-San'ani dan juga yang lain. Di antara hal yang menunjukkan tentang besarnya semangat beliau yaitu Imam Ahmad bin Hambal di dalam menuntut ilmu agama beliau bercerita bahwasanya suatu saat kadang beliau ingin menuntut ilmu agama keluar dari rumah berpagi-pagi untuk mencari ilmu hadis kapan perginya sebelum sholat subuh Ketika beliau masih kecil Kadang-kadang beliau ingin keluar dari rumahnya sebelum sholat subuh Untuk apa? Untuk mencari ilmu hadis, Untuk mencari hadis-hadis Rasulullah SAW Sampai tidak jarang ibunya menarik kainnya atau menarik pakaiannya Kemudian mengatakan kepada beliau Jangan keluar Sampai azan subuh Artinya beliau atau ibunya tidak memperkenankan Imam Ahmad bin Hambal untuk keluar dari rumah kecuali sampai datang waktu adzan subuh. Dan ini menunjukkan kepada kita tentang bagaimana semangat beliau sejak kecil untuk mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Berkata Imam Syafi'i, "Ma kharastu min Baghdad kharastu min Baghdad fama khallaftu biha rajulan afdala wala a'lam wala afqah min Ahmad bin Hanbal Imam Syafi'i, guru beliau Pernah memuji Al-Imam Ahmad bin Hanbal Dengan ucapan beliau Aku meninggalkan Baghdad Atau aku keluar dari Baghdad Dan aku tidak meninggalkan di sana Seorang laki-laki yang lebih afdol Yang lebih alim Yang lebih faqih Daripada Ahmad bin Hanbal Ini adalah pujian seorang guru Yaitu Imam Syafi'i kepada muridnya yaitu Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Dan Imam Ahmad rahimahullah seperti yang lain, ulama-ulama yang lain, beliau menuntut ilmu dan juga mengamalkan ilmu tersebut. Beliau mengatakan, "Ma katabtu haditsan illa waqad amiltu bihi." Tidaklah aku menulis sebuah hadis kecuali aku telah mengamalkan hadis tersebut. Beliau mengatakan, tidak aku menulis sebuah hadis kecuali aku telah mengamalkan hadis tersebut. Hatta anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ihtajam wa a'tal hajjama ajrahu. Fajtahama al imamu Ahmad wa a'ta al-hajjam ajrahu. Sampai ketika Rasulullah SAW Beliau berbekam Dan memberikan upah kepada orang yang membekam beliau Ini hadis sampai kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Apa yang beliau lakukan? Beliau memanggil seorang hajjam, seorang ahli bekam, kemudian beliau berbekam, kemudian setelah itu memberikan upah kepada orang yang membekam beliau. Untuk apa? Untuk mengamalkan hadis yang beliau baca, yang beliau tulis. Rasulullah SAW dulu pernah berbekam dan mengasih upah kepada orang yang membekamnya, maka beliau juga mengamalkan beliau memanggil seorang ahli bekam dan berbekam kemudian setelah itu beliau memberikan upah kepada orang yang membekam beliau ini menunjukkan tentang bagaimana ahlul hadis para muhaddisin di zaman dahulu mereka bukan hanya mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah SAW eh, saja akan tetapi mereka juga mengamalkan hadis-hadis tersebut yang hadir di majelis Imam Ahmad rahimahullah kurang lebih ada 5.000 orang 5.000 orang santri hadir di majelisnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah Imam Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dan beliau rahimahullah juga bukan hanya seorang ulama bahkan beliau adalah seorang ahli ibadah yang namanya puasa Senin dan Kemis dan juga puasa tiga hari setiap bulan ini tidak pernah beliau tinggalkan Dan beliau sangat Memperbanyak solat nafilah Solat yang sunnah Sampai dalam sebuah riwayat disebutkan Setiap harinya beliau solat 300 rakaat. Setiap harinya beliau solat 300 rakaat. Ini menunjukkan tentang Bagaimana banyaknya ibadah yang beliau lakukan Dan bahasanya beliau bukan hanya seorang ulama Bahkan beliau adalah seorang ahli ibadah Beliau meninggal pada tahun 241 Hijriah di Baghdad dan telah mengarang sebuah kitab yang berisi hadis-hadis Rasulullah SAW yaitu Al-Musnad Musnad Imam Ahmad rahimahullah yang isinya kurang lebih ada 40 ribu hadis kurang lebih ada 40 ribu hadis dan telah berguru kepada Imam Ahmad ulama-ulama yang besar, ahli ahli hadis yang besar, di antaranya adalah Imam Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari ini adalah murid dari Imam Ahmad dan juga Imam Muslim yang memiliki Sahih Muslim. Ini juga murid dari Imam Ahmad dan juga Imam Abu Dawud yang memiliki Sunan Abi Dawud. Ini juga merupakan murid dari Imam Ahmad rahimahullah. Imam Bukhari, Imam Muslim dan juga Imam Abu Dawud dan juga para ulama yang lain. Mereka adalah ulama-ulama besar berguru dari ulama-ulama yang besar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah biografi singkat dari imam yang empat yang tidak asing di telinga kita semua dan perlu kita ketahui bersama dari biografi singkat yang tadi kita sebutkan bahwasanya para imam yang empat Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad mereka adalah para ulama yang bersaudara bahkan tadi kita mendengar sendiri bagaimana mereka saling memuji antara satu dengan yang lain Imam Malik memuji Imam Abu Hanifah memuji Imam Syafi'i Imam Syafi'i memuji Imam Ahmad Demikian pula sebaliknya Imam Ahmad memuji keilmuan Imam Syafi'i Dan mereka saling mencintai Saling mendoakan Dan saling menghormati satu dengan yang lain Kemudian yang kedua Kita mengetahui dari biografi di atas bahwasanya para imam Mereka Antara satu dengan yang lain Adalah guru dan juga murid Imam Malik pernah melihat Imam Abu Hanifah Kemudian Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik Dan Imam Ahmad belajar kepada Imam Syafi'i Jadi Imam Malik adalah guru dari Imam Syafi'i Dan Imam Syafi'i adalah guru dari Imam Ahmad bin Hanbal Jadi mereka adalah guru dan murid Mereka adalah guru dan juga murid dan perlu kita ketahui bahwasanya imam-imam yang empat mereka memiliki beberapa persamaan. Di antaranya yang paling pokok bahwasanya mereka memiliki akidah yang sama. Mereka memiliki akidah yang sama. Tidak beda antara akidahnya Imam Abu Hanifah dengan akidahnya Imam Malik. Demikian, pula akidahnya Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad. Kalau kita membaca ucapan-ucapan mereka dan dikumpulkan baik dari kitab-kitab mereka maupun dari kitab-kitab murid-murid mereka, maka akan kita dapatkan bahwasanya akidah mereka satu. Tidak beda antara satu dengan yang lain karena memang sumbernya sama. Di antaranya di dalam masalah keimanan. Di dalam masalah keimanan, keimanan mereka sama mengatakan bahasanya yang namanya iman itu adalah ucapan yang diucapkan dengan lisan dan keyakinan yang diyakini dalam hati dan diamalkan dengan perbuatan. Ini adalah iman menurut imam yang empat. Semuanya mengatakan demikian. Bahasanya iman ini ada tiga bagian diucapkan dengan lisan diyakini dengan hati dan juga diamalkan dengan perbuatan. Al-Iman Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan al-imanu qaulun wa amalun wa i'tiqadun fil qalb. Yang namanya iman itu adalah ucapan dan perbuatan dan juga keyakinan di dalam hati. Ini ucapan Imam Syafi'i. Demikian pula di dalam masalah takdir mereka juga memiliki akidah yang sama Biasanya semua yang terjadi di permukaan bumi dan juga di langit ini dengan ilmu Allah SWT yang ditulis di Lauhul Mahfud dan terjadi dengan kehendak Allah dan semua selain Allah adalah makhluk. Ini adalah keyakinan para imam yang empat. Imam Syafi'i mengatakan di dalam qasidah beliau ma syi'ta kana wa illam asya wa ma syi'tu illam tasya lam yakun beliau mengatakan ya Allah apa yang engkau kehendaki akan terjadi meskipun aku tidak menghendakinya beliau mengatakan ya Allah apa yang engkau kehendaki akan terjadi meskipun aku tidak menghendakinya wa ma syi'tu illam tasya lam yakun dan apa yang aku kehendaki Seandainya engkau tidak menghendakinya Maka tidak akan terjadi Ini adalah ucapan Imam Syafi'i Yang menerangkan kepada kita Tentang keyakinan beliau Tentang masalah takdir Keluar atau berbeda dengan keyakinan Orang-orang Jabriyah Dan juga Qadariyah Yang mereka menyimpang di dalam masalah takdir Jadi imam yang empat Mereka tidak menganut aliran Qadariyah maupun Jabriyah Tapi mereka menganut Ahlu Sunnah wal Jamaah Akidah mereka berdasarkan dalil dari Al-Quran Maupun hadis-hadis Rasulullah SAW Di dalam masalah sahabat Mereka juga memiliki keyakinan yang satu Mengatakan bahwasanya Abu Bakar Ini adalah sebaik-baik umat Setelah para nabi dan rasul Kemudian Umar Kemudian Uthman Kemudian Ali Al-Imam Syafi'i mengatakan afdalun nasi ba'da Rasulillah SAW Abu Bakar Thumma Umar Thumma Uthman Thumma Ali Al-Imam Syafi'i mengatakan Sebaik-baik manusia Setelah Rasulullah SAW Adalah Abu Bakar Kemudian Umar Kemudian Uthman Kemudian Ali Ini ucapan Imam Syafi'i Dan imam-imam yang lain juga demikian Lain dengan yang diucapkan oleh sebagian orang yang mereka mengaku sebagai orang Islam kemudian mengkafirkan Abu Bakar As-Siddiq mengkafirkan Umar bin Khattab mengkafirkan Uthman bin Affan dan mengatakan bahwa mereka telah merebut kekhalifahan dari Ali bin Abi Thalib. Ini para imam yang empat berlepas diri dari ucapan seperti ini. Akidah mereka satu, mencintai para sahabat radhiyallahu anhum dan meyakini bahasanya Abu Bakar adalah umat yang paling baik setelah para nabi dan rasul. Kemudian Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Di dalam masalah asma wa sifat juga demikian. Imam-imam yang empat mereka menetapkan nama-nama dan juga sifat-sifat Allah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran dan juga disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis-hadis yang sahih. Al-Imam Syafi'i mengatakan nuthbitu hadhihi sifat allati jaa biha al-Qur'an wa waradat biha sunnah wa nanfi tashbih anhu kama nafa an nafsihi faqala laisa kamitsli syai' wa huwa samiul basir. Al-Imam Syafi'i mengatakan kami menetapkan sifat-sifat yang telah datang dengannya Al-Qur'an sifat-sifat Allah yang datang di dalam Al-Quran Kami menetapkannya kata beliau Wa ma waradat wa, wa waradat biha sunnah dan datang dengannya as-sunnah yaitu hadis-hadis yang sahih wa nanfi tasbih akan tetapi kami menafikan mengingkari adanya tasbih yaitu menyamakan sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk jadi kata beliau apa yang datang di dalam Al-Qur'an kita tetapkan dan yang datang di dalam sunnah-sunnah Rasulullah SAW kita imani. Allah mengabarkan demikian bahwasanya Allah memiliki sifat ini dan Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya Allah memiliki sifat ini maka kata beliau nuthbitu kami menetapkan sifat-sifat ini tetapi tidak menyerupakan sifat-sifat tersebut dengan sifat-sifat makhluk contohnya misalnya ketika Allah SWT mengatakan dan mengabarkan bahwasanya Allah memiliki kedua tangan. Memiliki dua tangan. Ini dikabarkan oleh Allah Swt di dalam Al-Qur'an. Dan juga dikabarkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya. Ini adalah sifat di antara sifat-sifat Allah yang datang di dalam Al-Qur'an dan juga As-Sunnah. Keyakinan Imam Syafi'i dan juga yang lain menetapkan sifat ini. Kita beriman bahwasanya Allah SWT memiliki sifatnya demikian akan tetapi tidak boleh kita menyerupakan tidak boleh sekali-kali kita mengatakan bahwasanya tangan Allah sama dengan tangan makhluk tidak boleh kemudian beliau mengatakan karena Allah SWT telah berfirman di dalam Al-Quran laisa kamithlihi syai' tidak ada yang serupa dengan Allah jadi beliau meyakini, yaitu Imam Syafi'i meyakini kewajiban kita sebagai seorang mukmin adalah beriman dengan sifat-sifat tersebut, tetapi tidak boleh sekali-kali kita menyamakan, menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk. Nama yang sama, Allah memiliki tangan dan makhluk juga memiliki tangan. Ini tidak mengharuskan adanya kesamaan di dalam hakikatnya. Nama yang sama tidak mengharuskan adanya kesamaan hakikat. Contoh yang lain di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita memiliki tangan dan seekor hewan juga memiliki tangan. Kambing misalnya atau seekor monyet juga memiliki tangan. <clears throat> Akan tetapi tidak boleh kita samakan tangan kita dengan tangan seekor monyet. Meskipun dari namanya sama. Ini tangan dan itu juga tangan. Demikian pula daun Daun pohon lain dengan daun telinga Dengan daun pintu Semuanya memiliki nama sama yaitu daun Akan tetapi hakikatnya berbeda Jadi kesamaan nama itu tidak mengharuskan kesamaan dalam hakikatnya Makhluk memiliki tangan Dan Allah SWT memiliki tangan Akan tetapi tangan Allah SWT sesuai dengan keagungan Allah dan tidak sama dengan tangan makhluknya. Kalau kita mengingkari dan mengatakan Allah tidak punya tangan, berarti kita sudah mengingkari apa yang datang di dalam Al-Quran dan juga Sunnah. Dan ini nggak diperbolehkan. Seseorang menolak hadis yang sahih atau menolak ayat Allah swt. Ini bahaya sekali. Akan tapi akidah al-sunnah wal jamaah dan ini yang diakini oleh para imam yang empat adalah kewajiban kita untuk beriman dengan nama-nama dan juga dan juga sifat-sifat Allah Swt yang Allah kabarkan di dalam Al-Quran dan Hadis tanpa kita menyerupakan nama dan juga sifat tersebut dengan nama dan juga sifat-sifat makhluk. Ini adalah akidah Imam Syafi'i dan juga imam empat yang lain atau imam-imam yang lain bahwasanya akidah mereka semua sama. Tidak ada bedanya antara akidah Abu Hanifah Imam Syafi'i Imam Malik Dan juga Imam Ahmad bin Hanbal Dan mereka juga memiliki kesamaan Dalam masalah cara berdalil Mereka berdalil dengan Al-Quran Dan juga Sunnah Dan juga dengan Ijma' dan Kias Cara beristidlal mereka Cara berdalil mereka sama Menggunakan Al-Quran Menggunakan hadis menggunakan ijma dan juga menggunakan kias. Dan di antara persamaan mereka yaitu imam empat ini bahwasanya mereka sama-sama tidak senang apabila orang atau penganutnya bertaasub dengan beliau. Fanatik dengan beliau dan meyakini bahwasanya beliau benar dalam segala hal. Imam yang empat semuanya mereka tidak suka dan tidak mencintai kepada orang-orang yang gulu berlebih-lebihan terhadap mereka mengikuti mereka tanpa dalil atau berfanatik dan ta'assub dengan imam yang empat ini saya sebutkan di sini ucapan-ucapan mereka di antaranya ucapan al-Imam Abu Hanifah boleh mengatakan idza sahhal hadis fahuwa madhhabi boleh mengatakan idza sahal hadis fahuwa madhabi. Apabila hadis tersebut sahih, maka itu adalah madhabku. Apabila sebuah hadis sahih, maka itu adalah madhabku. Ini adalah ucapan Imam Abu Hanifah Mengingatkan kepada penganutnya Kepada pengikutnya Yang mereka menisbahkan dirinya kepada Imam Abu Hanifah mengingatkan bahwasanya apabila ada sebuah hadis yang sahih dari Rasulullah SAW maka itu adalah madhab Imam Abu Hanifah. Jadi kita seandainya ada salah seorang di antara kita yang mengaku mengikuti madhab Imam Abu Hanifah, maka adalah mendengar apa yang beliau ucapkan. Bahwasanya madhab beliau adalah mengikuti hadis-hadis yang sahih. Kemudian beliau mengatakan, di dalam tempat yang lain, la yahillu li ahadin ay ya'khudha biqaulina ma lam ya'lam min aina akhadna Beliau mengatakan tidak halal bagi seseorang yang mengambil pendapat kami akan tetapi dia tidak tahu dalilnya. Beliau mengatakan tidak halal bagi seorang yang mengambil pendapat kami akan tetapi tidak tidak tidak tahu dari mana asalnya, tidak tahu mana dalilnya. Artinya hanya taklid kepada beliau dan tidak mengetahui asal-usul dari ucapan beliau. Beliau mengatakan la yahil, tidak halal, artinya haram hukumnya. Tidak boleh seseorang mengikuti beliau dan tidak tahu dari mana beliau mengambil ucapan beliau. Dari mana dalilnya? Ini beliau tidak menghalalkan yang demikian. Kemudian di dalam tempat yang lain beliau mengatakan fa innana basyarun naqulul qawla al-yawma wa, wa naqulu wa narji'u anhu ghadan. Beliau mengatakan sesungguhnya kami adalah manusia. Kami adalah manusia. Terkadang kami mengucapkan atau berpendapat dengan sebuah pendapat hari ini, kemudian besok kami meninggalkan pendapat tersebut. Beliau mengatakan kami adalah manusia Terkadang kami memiliki pendapat di hari ini Kemudian kami meninggalkan pendapat tersebut di esok hari. Ini menunjukkan bahwasanya manusia demikian sifatnya. Dia berpendapat sesuai dengan ilmu yang sampai dan yang namanya ilmu bertambah. Mungkin sebulan lagi ilmu yang dimiliki lebih dari yang sebelumnya sehingga dia memiliki pendapat yang yang lain dan ini adalah tabiat manusia sampai hari ini. Banyak di antara ulama kita demikian. Mungkin hari ini beliau mengambil pendapat yang ini Setahun kemudian ternyata beliau memiliki pendapat yang lain Imam Syafi'i sendiri juga demikian Beliau memiliki pendapat yang lama Dan juga memiliki pendapat yang yang baru Dan ini tidak tercela Karena yang namanya manusia seorang ulama Itu berpendapat sesuai dengan ilmu yang sampai kepadanya Qad ahsana manintaha ila sami. Sungguh telah berbuat baik orang yang berhenti sesuai dengan yang dia dengar. Jadi mengamalkan berpendapat sesuai dengan yang dia dengar. Ini adalah ucapan Imam Abu Hanifah. Bagaimana dengan ucapan Imam Malik rahimahullah? Beliau mengatakan, "Laisa ahadun ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam illa wa yu'khadhu min qawlihi wa yutrak illa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam." Kata beliau Imam Malik bin Anas, tidak ada seseorang setelah Nabi Muhammad SAW yang diambil ucapannya dan juga ditinggalkan kecuali diambil dan ditinggalkan ucapannya kecuali Nabi Muhammad SAW. Maksudnya tidak ada seseorang setelah Nabi Muhammad SAW kecuali ucapannya bisa diambil dan juga bisa ditinggalkan. Kecuali siapa? Kecuali Nabi Muhammad SAW. Kalau ucapan beliau maka harus diambil dan juga tidak boleh dan tidak boleh ditinggalkan. Adapun selain beliau, para ulama, para ustadz, para kiai, maka ucapan mereka bisa diambil dan juga bisa ditinggalkan. Ini adalah ucapan siapa? Ucapan Imam Malik bin Anas yang beliau adalah imam Mudaril Hijrah. Adalah imam dari kota Madinah ini di zaman beliau. Dan beliau lama ngajar di Masjid Nabawi bertahun-tahun dan meninggal di Madinah sekali lagi. Beliau pernah mengatakan, "Kulun yu'khadhu wa yurad illa sahib hadzal qabr." Setiap orang bisa diambil ucapannya dan bisa ditinggalkan kecuali yang memiliki kuburan ini. Sambil beliau menunjuk ke, ke kuburan Rasulullah SAW. Artinya kalau itu ucapan Rasulullah SAW, maka tidak ada tawar menawar. Semua harus, harus menerima. Tapi kalau ucapan manusia yang lain Kalau itu sesuai dengan Al-Quran dan hadis Maka diterima Tapi kalau tidak sesuai dengan Quran dan hadis Maka bisa ditolak Ini adalah ucapan Imam Malik bin Anas rahimahullah Ucapan Imam Syafi'i bagaimana? Beliau pernah mengatakan Ajma'al muslimun Ala anna man istabanas lahu Sunnatun min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam la yajuzu lahu aw la yahillu lahu ayyada'aha liqauli ahad kainan mangkan. Beliau mengatakan kaum muslimin telah bersepakat bahwasanya barang siapa yang sudah jelas baginya sunnah hadis dari Rasulullah SAW maka tidak boleh dia meninggalkan ucapan Rasulullah SAW tersebut karena ucapan manusia kainan mangkana siapapun dia kaum muslimin telah bersepakat bahwasanya orang yang sudah jelas baginya sunnah hadis dari Rasulullah SAW tidak boleh, tidak halal baginya untuk meninggalkan hadis tersebut karena ada ucapan manu, manusia. Kainan mangkana siapapun dia. Ini adalah ucapan Imam Syafi'i. Di dalam tempat yang lain boleh mengatakan Ida wajatum fi kitabi khilafah sunnati Rasulillah saw faqulu bi sunnati Rasulillah SAW wada'u ma qultu. Beliau mengatakan, apabila kalian mendapatkan di dalam kitabku ini sesuatu yang menyelisih sunnah Rasulullah SAW, maka beliau mengatakan faqulu bi sunnati Rasulillah. Maka adalah kalian berpendapat dengan sunnah Rasulullah SAW wada'u da'u ma qultu. Dan adalah kalian meninggalkan apa yang aku ucapkan. Hendaklah kalian meninggalkan pendapatku. Kapan? Ketika kita mendapatkan di dalam kitab Imam Syafi'i sesuatu yang menyelisih sunnah Rasulullah SAW. al Imam Ahmad bin Hanbal juga demikian. Beliau tidak berbeda dengan imam-imam sebelumnya. Beliau sangat membenci yang dinamakan dengan fanatik, yaitu seseorang mendahulukan ucapan manusia daripada ucapan Rasulullah SAW. Beliau pernah mengatakan, ajibtu liqaumin araful isnada wa sihhatahu yadhhabuna ila ra'yi Sufyan. Beliau mengatakan aku heran dengan sebuah kaum yang mereka mengetahui tentang isnad, tentang ilmu hadis dan juga kesahihan hadis tersebut. Kemudian dia memilih pendapat Sufyan ats Jadi Imam Ahmad heran dengan sebagian orang ia mengetahui bahasanya hadis ini sahih kemudian dia lebih memilih pendapat seorang imam. Ini adalah ucapan Imam Imam Ahmad. Kemudian beliau mengatakan di dalam dalam ucapan beliau yang lain, man radda haditha Rasulillah SAW fahuwa ala syafa halakah. Beliau mengatakan barang siapa yang menolak hadis Rasulullah SAW maka dia berada di ambang kehancuran. Barang siapa yang menolak hadis Rasulullah SAW Dan lebih memilih pendapat seorang manusia Maka dia berada di atas ambang Di ambang kehancuran Ini adalah ucapan Imam Ahmad Dan itu adalah ucapan Imam Malik Imam Syafi'i Dan Imam Abu Hanifah Yang mereka semua bersatu padu Dalam satu perkara Yaitu sangat membenci yang dinamakan dengan Ta'asub dan juga fanatik madhab mereka tidak pernah berwasiat dan menyuruh pengikutnya untuk bertaasub dan berfanatik dengan beliau. Karena mereka semuanya mengakui bahwasanya ilmu yang mereka miliki bukan menyeluruh. Banyak ilmu yang tidak sampai kepada mereka dan sampai kepada yang lain. Banyak hadis yang tidak sampai kepada mereka dan sampai kepada yang lain. Sehingga mereka tidak mengaku bahwasanya apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka e, utarakan kepada manusia berupa pendapat-pendapat ini semuanya benar, tidak. Jadi sekali lagi yang merupakan kebenaran mutlak adalah yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa hukumnya kita menganut sebuah madhab di antara madhab-madhab yang empat ini? Para ulama mengatakan bahwasanya hukumnya adalah boleh kita menganut salah satu dari madhab yang empat. Boleh seseorang menganut madhab Imam Syafi'i atau Abu Hanifah atau Imam Malik atau Imam Ahmad bin Hambal, tapi mereka mengatakan dengan syarat tidak bertaasub, dengan syarat tidak berfanatik, artinya meyakini bahwasanya yang benar adalah madhab ini. Sedangkan yang lain maka itu adalah salah. Tidak boleh yang demikian. Jadi boleh untuk beritima, berintima, yaitu menisbahkan dirinya kepada mazhab Imam Syafi'i. Boleh. Atau berintima menisbahkan dirinya kepada Imam Ahmad bin Hambal atau kepada Abu Hanifah atau kepada Imam Malik. Ini hukumnya boleh dan tidak wajib. Dengan syarat tidak bertaasub dan meyakini bahwasanya mazhab ini yang paling benar. Artinya selain mazhab ini adalah mazhab yang salah. Dan apabila jelas baginya sebuah dalil yang menyelisih madhab tersebut, maka kewajiban dia adalah mengambil dalilnya. Ya, jadi tidak fanatik, tidak taasub, artinya apa? Apabila sudah jelas baginya ternyata ada dalil yang menyelisih madhabnya, maka kewajiban dia adalah meninggalkan pendapat tersebut dan memilih hadis Rasulullah SAW sebagaimana tadi telah dinasihati oleh para imam-imam yang empat. Idza sahhal hadis fahuwa madhabi. Apabila ada hadis yang sahih, maka itu adalah madhabku. Jadi kalau kita mengikuti hadis yang sahih, maka itulah madhab Imam Syafi'i. Kalau kita menemukan ada hadis yang sahih, yang ternyata itu menyelisih pendapat Imam Syafi'i, kemudian kita mengikuti hadis yang sahih ini, berarti pada hakikatnya kita sudah mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Karena beliau mengatakan, "Idza sahhal hadis huwa mazhabi." Kalau hadis tersebut sahih, maka itu adalah mazhabku, yaitu mazhab Imam Imam Syafi'i. Jadi yang dimaksud dengan tamadhub atau menisbahkan diri kita kepada mazhab maksudnya bukan berarti kita bertaasub. Tapi maksudnya adalah kita mengawali tolabul ilm kita mengawali menuntut ilmu kita dengan salah satu madhab. Seseorang di awal hidupnya atau di awal dia menuntut ilmu agama, tidak mungkin dia mempelajari semua madhab dalam satu waktu. Dari madhab Abu Hanifah sampai madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal ini nggak mungkin. Makanya para ulama zaman dulu mereka memilih salah satu madhab ya entah itu madhab Imam Syafi'i atau Abu Hanifah, Imam Malik atau Imam Ahmad yang tersebar di negaranya. Memulai kehidupan ilmiahnya dari madhab Imam Syafi'i. Dan terus berkembang dari kitab-kitab yang mukhtasar, yang ringkas, kemudian dengan yang agak luas, kemudian sampai yang paling luas. Nah, kalau mereka sudah memiliki ilmu yang luas, baru setelah itu mereka mutalaah membaca madhab yang lain. Ketika mereka mendapatkan ternyata ada dalil yang lebih sahih di madhab yang lain, maka mereka siap meninggalkan pendapat tersebut dan juga mengambil pendapat yang lebih sahih. Jadi maksud dari menisbahkan diri terhadap madhab tertentu, maksudnya adalah mengawali ilmu kita dengan menuntut ilmu di dalam kitab dalam madhab tertentu. Oleh karena itu, Ibnu Hajar al-Asqalani, beliau adalah seorang Syafi'i. Imam Nawawi, beliau adalah seorang Syafi'i. Maksudnya apa? Maksudnya mereka demikian pula Al-Baihaqi, Ibnu Katsir dan juga yang lain mereka adalah ulama-ulama mazhab Syafi'i. Maksudnya bagaimana? Maksudnya mereka di awal mereka menuntut ilmu, mereka mendasari ilmunya dengan mazhab Imam Syafi'i. Belajar tentang mazhab Imam Syafi'i. Ketika mereka sudah berkembang ilmunya, mengetahui tentang alat-alat dan ber, uh, berkembang wawasannya, mengetahui tentang dalil-dalil dari madhab yang lain, dan ternyata ada di dalam sebagian permasalahan, ternyata madhab yang lain lebih sahih. Maka mereka yaitu Ibnu Hajar, An-Nawawi, Ibnu Katsir dan juga yang lain, tidak jarang mereka meninggalkan pendapat Imam Syafi'i, kemudian memilih pendapat yang, yang lain. Padahal tertulis di dalam kitab-kitab mereka Ibnu Hajar Asy-Syafi'i, An-Nawawi Asy-Syafi'i. Maksudnya adalah mereka mendasari ilmu mereka dengan madhab Imam Syafi'i. Demikian pula ulama yang lain, Ibnu Qudama Al-Hambali, Ibnu Taimiyah Al-Hambali, Ibnu Al-Qayyim Al-Hambali menisbahkan diri mereka kepada Imam Ahmad bin Hambal. Maksudnya apa? Mendasari ilmunya dengan madhab Imam Ahmad bin Hambal dan tidak jarang mereka menyelisih Imam Ahmad di dalam banyak perkara. Setelah apa? Setelah jelas bagi mereka hadis Rasulullah SAW melaksanakan apa yang dikatakan oleh para imam yang yang empat. Jadi bermadhab itu hukumnya boleh dan tidak wajib. Artinya terkadang seseorang tidak mengenal yang namanya madhab, tapi dia tahu yang benar. Mungkin dia nggak kenal Imam Syafi'i. Kalau ditanya Imam Syafi'i siapa namanya nggak tahu di mana dilahirkan, kapan lahirnya, mungkin dia tidak tahu. Tapi dia tahu hadis Rasul, tahu ayat-ayat Allah Swt. Kemudian dia mengikuti yang benar, maka diterima amalannya. Meskipun dia tidak tahu Imam Syafi'i, tidak tahu Imam Ahmad, tidak tahu Imam Malik, tidak tahu Imam Abu Hanifah. Jadi ini yang dimaksud dengan tamadhub atau bermadhab. Kemudian permasalahan yang terakhir adalah kenapa para ulama atau imam yang empat mereka berselisih pendapat padahal dalil mereka sama dari Al-Qur'an, dari hadis, dari ijma, dari kias. Dalil mereka sama, akan tetapi kenapa mereka saling berbeda pendapat? Disebutkan oleh para ulama. Di antaranya yang pertama, kadang sebuah hadis sampai kepada sebagian imam tetapi tidak sampai kepada imam yang lain dan ini sering sebagian hadis sampai kepada sebagian imam tetapi tidak sampai kepada imam yang lain sehingga mereka berselisih pendapat dan masing-masing berpendapat sesuai dengan hadis yang sampai kepadanya di tempat saya ada Quran dan juga hadis ini maka saya berpendapat dengan pendapat ini sementara sebuah hadis tidak sampai kepada beliau tetapi sampai kepada imam yang lain sehingga beliau berbeda pendapat dengan imam yang pertama. Jadi tidak ada di antara mereka yang mengaku bahwasanya semua hadis Rasul ini sudah mereka hafal dan sudah mereka ketahui. Tidak ada di antara mereka yang mengaku demikian. Jangankan mereka, para sahabat Rasulullah SAW yang mereka menemani Rasulullah SAW tidak ada di antara mereka yang mengaku bahwasanya semua hadis-hadis Rasul telah dia dengar. Sebuah contoh misalnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kita tahu siapa beliau dan bagaimana kedudukan beliau di hadapan Rasulullah SAW. Tidak ada sebuah peperangan kecuali beliau ikuti. Rasulullah SAW keluar, beliau keluar. Rasulullah SAW masuk, beliau masuk. Tapi ketika datang kepada beliau, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, seorang nenek dan dia minta jatah warisan. Minta jatah warisan. Maka Abu Bakar mengatakan, "La a'lamu ma laka min kitabillahi min syai' wa ma laki ma laki min kitabillahi min syai' wa ma laki min sunnati Rasulillah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min syai'." Abu Bakar mengatakan, "Aku tidak mengetahui atau kamu tidak memiliki bagian sedikit pun baik di dalam Al-Qur'an maupun di dalam sunnah Rasulullah SAW. Abu Bakar mengatakan, engkau tidak memiliki bagian sedikit pun dari warisan, baik dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Maksud beliau adalah tidak ada dalilnya dari Al-Quran maupun di, dalam Sunnah yang menunjukkan tentang bagian bagi seorang nenek dari warisan. Sampai akhirnya beliau radhiyallahu anhu berkata kepada nenek ini supaya bertanya kepada manusia yang lain. Maksudnya bertanya kepada para sahabat yang lain. Ternyata ada sebagian sahabat yaitu Al-Mughirah bin Syu'bah dan juga Muhammad bin Maslamah yang mereka pernah mendengar dan mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW telah memberikan seperenam bagi seorang nenek memberikan seperenam dari harta orang yang meninggal bagi seorang seorang nenek. Dan ini tidak pernah didengar oleh Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga beliau mengatakan, wahai nenek, wahai seorang wanita, bahwasanya engkau tidak memiliki bagian baik di dalam Al-Qur'an maupun di dalam sunnah. Padahal siapa beliau? Abu Bakar As-Siddiq. Tidak ada orang yang lebih dekat kepada Rasulullah SAW daripada Abu Bakar As-Siddiq. Kalau seperti beliau, kadang samar sebagian hadis Rasulullah SAW bagaimana dengan orang yang datang setelah beliau. Demikian pula Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kita tahu bagaimana kedudukan beliau setelah Abu Bakar As-Siddiq di hadapan Rasulullah SAW. Tapi ada beberapa hadis yang tidak beliau ketahui. Ketika beliau radhiyallahu anhu pergi bersama para sahabat datang ke negeri Syam dengan maksud ingin berperang. Ketika sudah sampai dekat dengan negeri Syam, beliau mendengar bahwasanya bahwasanya di negeri Syam ini sedang terjadi taun, yaitu wabah penyakit yang menjalar sehingga ribuan manusia meninggal setiap harinya. Kemudian Abu, kemudian Umar bin Khattab mengumpulkan para sahabat radhiyallahu anhu. Mulai dari ahlu Badr, para muhajirin, para Ansar dan orang-orang yang masih Islam ketika dibukanya kota Mekah. Ditanya oleh beliau bagaimana pendapat mereka. Sampai akhirnya keputusan dari beliau untuk pulang ke Madinah. Artinya tidak melanjutkan perjalanan ke Syam, akan tetapi pulang ke negeri Madinah, ke kota Madinah. Sampai datang kepada beliau seorang sahabat yaitu Abdurrahman bin Auf dan saat bermusyawarah Abdurrahman bin Auf saat itu tidak berada bersama para sahabat karena ada sebuah keperluan. Abdurrahman bin Auf mengabarkan kepada Umar bin Khattab dan juga para sahabat radhiyallahu anhum bahwasanya beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda apabila terjadi taun di sebuah daerah dan kalian berada di dalamnya maka janganlah kalian keluar jangan kalian keluar dari daerah tersebut. Dan apabila terjadi sebuah ta'un di sebuah daerah, sedangkan kalian berada di luar daerah tersebut, maka janganlah kalian memasuki daerah tersebut. Artinya, tidak boleh memasuki sebuah daerah yang di situ tersebar wabah penyakit yang menjalar yaitu ta'un. Dan ini sesuai dengan ijtihad dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau bermusyawarah dengan para sahabat radhiyallahu anhu. Dan ini tidak belah, tidak pernah beliau dengar. Umar bin Khattab kembali ke kota Madinah dengan ijtihad beliau. Dan hadis ini tidak didengar oleh beliau dan juga tidak didengar oleh para sahabat radhiyallahu anhu. Siapa yang mendengarnya? Abdurrahman bin Auf. Beliau yang telah mendengar hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang Umar bin Khattab yang beliau juga tidak pernah ketinggalan peperangan bersama Rasulullah SAW keluar dan masuk bersama Rasulullah SAW tidak mengetahui tentang hadis Rasulullah SAW bagaimana dengan orang-orang yang datang setelah beliau jadi tidak heran apabila sebagian ulama sebagian imam yang empat mengatakan demikian dan ulama yang lain mengatakan demikian di antara sebab kenapa para ulama berselisih pendapat adalah terkadang sebuah hadis sama-sama sampai kepada mereka. Akan tetapi menurut ulama yang ini hadisnya doif atau jalan yang sampai kepada beliau adalah jalan yang doif karena jalan-jalan hadis ini banyak hadisnya satu tetapi jalan untuk menuju matan hadisnya ini berbeda-beda ada yang melalui jalan yang sahih artinya yang meriwayatkan adalah orang-orang yang fiqah yang terpercaya semuanya. Tetapi ada sebagian hadis yang melewati atau jalan-jalannya adalah melalui orang yang dianggap dia adalah orang yang lemah hafalannya atau orang yang pendusta. Nah, terkadang perbedaan pendapat itu sumbernya dari ini. Itu seorang ulama datang kepada kepada dirinya sebuah hadis tetapi dengan jalan yang tidak sahih dengan jalan yang tidak sahih. Oleh karena itu dia mendaifkan hadis ini dan berpendapat dengan pendapat yang lain. Adapun ulama yang lain datang hadisnya dengan dengan sanad yang sahih. Sehingga beliau berpendapat dengan pendapat yang berbeda dengan ulama yang pertama atau dengan imam yang pertama. Itu adalah di antara sebab-sebab kenapa terjadi perbedaan pendapat di kalangan imam yang empat dan ini semua adalah termasuk masail khilafiyah permasalahan-permasalahan yang khilafiyah yang mereka saling memberikan udur antara satu dengan yang lain itulah yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini seandainya ada kebenaran maka datangnya dari Allah SWT semata dan seandainya ada kesalahan maka datangnya dari saya pribadi dan juga dari setan dan saya memohon ampun kepada Allah Seandainya ada pertanyaan Maka silakan ditulis dengan kertas Dan bagi yang belum memiliki kertas Bisa mengambil ke depan